Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pemirsa rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Cahaya Hati. Sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda. Dan pada pagi hari ini pastinya saya tidak sendirian karena sudah ditemani oleh seorang pentransfer cahaya yang akan mentransferkan dalam hati Anda insya Allah ada Ustadz Abi Makya. Assalamualaikum ya, Ustadz. Lama nggak ketemu kita ya Ustadz ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Akhirnya ketemu <laughs> lagi di sini Ustadz. <laughs> ya hari ini insya Allah hmm. kita akan ngobrol-ngobrol eh, bareng ya Ustadz ya insya Allah akan eh, memberikan nilai tambah hari ini untuk kita. Amin. Amin. Dan pada pagi hari ini pemirsa ada eh, ibu-ibu uh, yang akan menemani saya nih dari Majelis Taklim Ar-Rahman. Assalamualaikum Ibu. Kampung Irian Teluk Pucung Bekasi Timur betul ya Ibu ya? Oh, Bekasi Utara ya Bu ya Oke ini orang Bekasi semua berarti ya, Bu iya. Ya insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol Nanti boleh bertanya sama Ustadz Abimaki ya Ibu ya Mumpung ada orang ya Bu boleh tanya Ya dan insya Allah hari ini kita akan bicara mengenai Yaumul Hisab ya Ustadz ya, Yaumul Hisab ini oh, berarti berbicara mengenai akhirat begitu Ustadz Iya ya. ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim untuk melihat yaumul hisab. Yaum itu semua sudah tahu kalau yaum itu hari dalam bahasa Indonesia ya. Uh mhm. -huh. Kalau hisab itu hari perhitungan. Hmm. Jadi kalau ditanyakan yaumul hisab itu apa maknanya? Hari tempat perhitungan kita. Apa yang dihitung? Yang dihitung itu berbagai macam apa yang telah kita lakukan di dunia. Hmm. Termasuk yang paling banyak ditanyakan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Hmm. Sehingga ada dalam Al-Qur'an latus alunna yauma idzin anin na'im dan aku akan tanya semua nikmat yang engkau pernah miliki di dunia ini. Jadi waktu itu ada satu kisah yang sangat menarik ketika Rasulullah menyatakan latus alunna yauma idin anin naim. Semua sahabat menangis. Menangis karena apa? Takut akan dihisap nanti di akhirat. Begitu ya. Semua dihisap. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang cengengesan tertawa aja. Rasulullah bertanya, "Ini kenapa sahabat ini?" Sampai tertawa-tertawa orang lain menangis, ini tidak menangis. Akhirnya dipanggil, "Kamu kemari." Ada apa engkau senyum-senyum? Orang lain menangis. Dia menjawab dengan batin Ya Rasulullah, ayat itu tidak menyentuh perasaan saya. Maksudnya, Allah akan bertanya ataupun Allah akan mempertanggungjawabkan semua nikmat. Sementara aku ini, kalau engkau tidak percaya, rumahku hanya 2 meter ke 1 meter. Subhanallah. Ditutupnya pun hanya dengan mungkin kayu-kayu saja. Lalu di atasnya pun kalau hujan ya bocor begitu ya. Lalu kekayaanku hanya perisai, lalu pedang, lalu yang dia milikinya apa? Tempat makan saja. Jadi itu yang aku miliki. Nanti Allah kamu kalau mau bertanya kepada aku, nanya tentang itu saja. Lalu Allah apa namanya Rasulullah dengan menyebutkan, "Oh, itu yang membuat kamu tertawa sehingga engkau tidak takut dengan yaumul hisab." Orang itu mengatakan, "Iya." Lalu Rasulullah mengatakan, "Coba sekarang kamu tahan nafas sebentar saja." Sebentar tahan nafas begitu ya. Nanti saya akan bicara dengan sahabat. Setelah itu Anda keluarkan kalau saya sudah suruh mengeluarkan nafas. Baik. Satu, dua, tiga. Tahan nafasnya. Rasulullah ngobrol dengan sahabat Tiba-tiba orang ini mengatakan, Ya Rasulullah ini kenapa sih udah nggak tahan ini? Rasulullah bilang, tenang, tenang, sebentar, sebentar. Iya. Tiba-tiba Rasulullah ngobrol terus. Akhirnya sahabat semua, ya Rasulullah ini kenapa saya sudah nggak tahan ini. Udah merah, Rasulullah katakan keluarkan. Barulah sahabat itu huh, mengeluarkan. Tarik nafas, Rasulullah bertanya, nikmat nggak itu? Nikmat ya Rasulullah dengan nafas itu hmm. semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah menangis. Jadi yang dihisap oleh Allah semua nikmat, semua ibadah, semua yang kita miliki, mata, tangan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Begitu dikatakan yaumul hisab. Maka hisab ini akan terjadi nanti setelah beberapa fase atau tahapan. Jadi kita kan semuanya hijrah. Semua itu musafir. Tahu musafir? Ya. Apa musafir itu, Bunda semuanya? Orang yang berada dalam perjalanan, itulah musafir. Iya. Sehingga Rasulullah mengatakan kullukum musafirun. Anda semuanya berada dalam perjalanan sampai ke satu finish yang sudah ditentukan. Finishnya mana? Finishnya itu akhirat. Iya. Finishnya mana? Sorga. Sampai Rasulullah menyatakan kalau anda masih dalam perjalanan, anda pasti capek. Seenak-enaknya perjalanan, kalaupun dinaik pesawat VIP segala macam, capek nggak kira-kira? Capek yang namanya pelajaran, apa namanya perjalanan itu capek. Maka karena capeknya itu Rasulullah mengatakan Anda tidak akan ada istirahatnya. Dari mulai alam ruh, iya, lalu ke alam janin, lalu ke dunia, lalu kemana lagi? Setelah dunia ke alam kubur, dari kubur ini lalu ke mahsyar, lalu dari mahsyar kemana? Yaumul hisab. Dari hisab ini insya Allah kita langsung sorga, insya Allah. Nah, yaumul hisab ini sebentar lagi mau masuk ke dalam sorga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita istirahatnya kapan? Rasulullah menjawab, anda istirahat kalau kaki kanan anda sudah menginjakan sorga. Hmm. Kalau kaki kanan sudah di sorga, selesai. Istilahnya tidak capek lagi. Lalu dengan menyebutkan, subhanallah tadi dikatakan hisab, Allahu Akbar, ini sangat mengerikan bagi orang-orang yang mungkin bayangannya sampai sekarang ini amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya. Itulah cara dihisab itu subhanallah istilahnya tidak perlu ditakuti. Iya hmm Iya, karena apa? K karena walaupun kita takut hisab ini akan datang, akan tiba. Yang harus kita siapkan itu apa coba kira-kira? bagaimana caranya amal baik ini lebih banyak ketika dihisap daripada amal buruk. yang mungkin selama ini kita maaf ditumpuk-tumpuk amal buruknya gitu ya tanpa disengaja ditabung ya Ustaz ditabung begitu <laughs> ya amal buruknya ditabung naudzubillah jadi hmm. jadi jangan perlu khawatir sama sekali dengan hisab ini karena hisab ini satu kenyataan semua akan dihisab sekecil apapun akan ditanya ya dari mulai A sampai Z-nya seperti itu iya baik kalau kita bicara mengenai kenikmatan yang sudah diberikan Allah langsung yang terbayang tuh harta ya Ibu ya <laughs> tapi ternyata banyak sekali yang kecil-kecil yang yang mungkin uh, kita baru merasakan di saat itu tidak ada. Misalnya nih Bu, saya sekarang lagi flu, suara saya nggak enak nih Bu ngobrolnya. <laughs> Oh ternyata kalau kita lagi sehat walafiat itu kenikmatan yang luar biasa. Baiklah pemirsa, kami akan bicara lebih panjang lagi mengenai ini setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya. Kembali lagi dalam Cahaya Hati Pemirsa Hari ini kami sedang berbicara mengenai Yaumul Hisab Ada Ustadz Abimaki di sebelah saya Dan ada uh, para ibu yang cantik dari Majelis Taklim Ar-Rahmah ya ibu ya silakan ibu mumpung ada Ustadz Abimaki ini Ada yang mau bertanya mungkin mengenai Yaumul Hisab ini Ustadz saya mau bertanya Apakah hanya orang muslim dan mukmin saja hmm. yang dihisab di akhirat kelak? Bagaimana dengan orang kafir? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Wah, ini penting sekali. <laughs> Orang muslim itu dihisab pasti dihisab. Mm-hmm. Orang kafir bagaimana dihisab atau tidak? Ala qaulul jumhur. Saya ingin menyampaikan di tempat yang mulia ini juga untuk pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya hanya orang mukminin mukminat saja yang dihisab. Mm. Orang kafir ini tidak dihisab. Apa yang perlu dihisab? yang dihisab itu yang perlu ataupun yang memiliki dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hmm. Iya. Orang kafir tidak dihisab, jadi mereka alatul, alatul itu langsung, gitu ya. Hmm. Langsung kemana? Langsung mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang mukmin itu akan dihisab. Sekarang beginilah, Mungkin ada yang bertanya, loh mereka kan hidup bersama kami, mereka hidup bersama kita. Seperti itu ya, mungkin pertanyaan seperti itu. Lalu kita katakan, iya mereka bersama kita, tapi iman kita berbeda. Contoh, punten, saya ingin menyampaikan satu contoh yang simpel. Ada satu kuliahan, satu universitas. Mhm. Universitas yang sangat besar. Apakah di dalam sekolahan, di dalam universitas itu mahasiswa semua yang di situ? Tidak, di situ ada mahasiswa di situ ada tukang kebun, ya. di situ mungkin ada tukang AC, di situ ada satpamnya, di situ ada tukang dagang segala macam. Pas nanti ujian semester, apakah tukang dagang itu diuji oleh dosen? Walaupun dia memasak, tapi kan tapi kan saya tinggal di kuliahan ini, tapi Anda bukan mahasiswa. Ya. Tapi saya tinggal di situ, tapi Anda tukang AC. Tapi saya tinggal di situ, tapi Anda tukang parkir. Jadi yang diuji itu siapa? Yang diuji itu yang memiliki kartu mahasiswa saja. Iya. Sekarang ini ada mahasiswa nggak pernah masuk sekolah, bolos, bolos kerjaannya. Tapi begitu ujian, diuji nggak kira-kira dia? Diuji karena apa? Mahasiswa kita mungkin, ya maaf dalam arti kata siapapun orang mukminin mukminat, sebandel-bandelnya kalau dia memiliki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah akan uji, Allah akan hisab, begitu. Tapi kalau menyatakan, ya, wahai dosen misalnya kan, tukang parkir, minta dong ujiannya, minta dong. Dosen akan bilang, kamu ini bukan mahasiswa, kamu tidak dapat ujian. Subhanallah. Ketika kita memaksa untuk dihisab nanti, Allah sudah mengatakan tidak dihisab karena tidak memiliki kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda dengan pertanyaan, "Madza tasna'u biqauli la ilaha illallah?" Apa yang Anda kira, yang Anda sangka tentang kalimat la ilaha illallah yang begitu agung ini? Karena dengan la ilaha illallah inilah yang akan menghantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui hisab. Mhm. Ya, jadi kalau seandainya bagaimana orang kafir tidak dihisab. Itu ala qaulul jumhurul ulama Iya, tanpa mengurangi rasa hormat mungkin ada yang berbeda, tapi insya Allah ini ala qaulul jumhurul ulama. Lihat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qadamah dengan menyatakan la hisab lil kafirin. Tidak ada hisab bagi orang-orang kafir. Seperti itu. Kalau bagi orang yeah. Iya. uh, muslim dan juga mukmin, yeah. Iya. saking baiknya, saking bagus amalnya yeah. misalnya ada yeah. yang nggak pakai dihisab juga? Semua dihisap, Semua, Semua dihisab. Hanya ada yang mungkin dipercepat hisabnya, ada yang dipersusah. Nah, nah itu gimana? Nah, ini bagaimana biar cepat begitu ya. <laughs> biar cepat hisabnya nih, kita kasih passwordnya hari ini ataupun subuh ini kita kasih lihat ya. Bahwa dalam hadis Rasulullah SAW, "Salatatun hasabahullahu hisaban yasira." Hmm. Ada tiga orang, tiga golongan yang Allah percepat hisabnya. Cepat sekali. Jadi kalau ibu belanja di supermarket kan banyak barang itu. Tapi begitu langsung masuk ke tempat apa namanya pembayaran kasir, mm -hmm. itu tinggal dikasih ada barcode-nya, trip, trip, trip, maksudnya. Ya, ya. Tapi kalau tidak ada barcode-nya atau tidak terdaftar, itu bagaimana Wah, caranya? Ya, Ustaz, ya mesti iya. cari dulu nomornya. Tuk, tuk, ya. keluar. Bayangin misalnya abrek-abrek belanjaan, tutak-tutak, bagaimana? Ini mungkin nanti begitu datang orangnya, Allah hanya lihat kematangan trip, langsung sholatnya berapa, zakatnya berapa. <laughs> Gitu. Tapi yang jelas istilahnya begitu cepat. Siapa tiga, tiga orang ini? atau siapa tiga orang ini kita akan lihat dengan mengatakan Rasulullah SAW silman qata'an artinya orang yang selalu menyambung tali silaturahim Hmm. Waduh temannya yang lama dia datangi Teman yang jauh dia datangi Sekarang kita sudah silaturahim belum? Alhamdulillah Iya paling tidak silaturahim dengan orang yang terdekat orang tua kita Paling tidak dalam sehari telepon walaupun jauh. Ini pertama silman qata'ah atau menyambung silaturahim yang yang yang terputus, iya Yang kedua, waafuman bolamak zalamak memaafkan siapa yang telah menggolimi kita. Subhanallah. Ibu pernah sakit hati nggak? Nah, apa sering nyakitin? <laughs> Dua-duanya Ustaz. dua pernah nyakitin orang ataupun pernah disakiti. Tapi kalau kita disakiti, itu susah untuk memaafkan orang lain. Iya. Padahal suka nyakitin juga ya. Makanya <laughs> itu ya, gitu yang paling kita sakiti banyak itu siapa? Orang tua. Iya, betul. Kita lagi di kandungan aja udah nyakitin orang tua kan? yeah. <laughs> Orang tua lagi kita di perut orang tua, orang tua udah oh, oh begitu <laughs> kan. itu nyakitin orang tua begitu. Habis itu lagi melahirkan juga sakit. Subhanallah, tapi nggak pernah begitu keluar. Kita ini semuanya kan nyakitin orang tua sejak di kandung ya. yeah. Pernah nggak bilang, "Mah, maaf ya, selama 9 bulan aku di perut ibu." Pernah udah begitu belum sama orang tua? Belum. Belum ya. ya subhanallah, pertama kali orang disakiti itu ibu kita. Makanya Rasulullah wajar ummuka, ummuka, ummuka dan selanjutnya ya ini agak melebar sedikit. Karena apa? <laughs> Karena untuk untuk apa? Wa'fu man zalamat ya, memaafkan siapa yang telah menzalim kita, maafkan, maafkan siapapun. Hakikatnya kalau kita memaafkan orang yang telah menzalimi kita itu pintu surga terbuka. Blah, lebar. Hmm. Sehingga ada satu kalimat dengan menyatakan para ulama, rajulun waqifun inda babil jannah wala yuftahu abadan. Ada seorang laki-laki berdiri di pintu sorga, tapi pintu itu tidak terbuka-terbuka. Akhirnya dia bertanya, Ya Rabbi, kenapa pintu ini tidak dibuka-buka? Allah hanya menjawab mengatakan, kamu sendiri yang nggak membukanya ketika di dunia. Loh kenapa? Ada seorang hambaku minta maaf kepadamu, lalu kau tutup pintu maafku sampai sekarang pintu sorga itu tertutup. Hmm. Lalu orang itu mengatakan, Ya Rabbi, kalau begitu aku maafkan sekarang. Allah jawab terlambat, ini sudah selesai. Coba kalau kamu di dunia memaafkannya. Subhanallah. Orang akan cepat dihisap ketika memaafkan. Ketiga apa? Orang akan cepat dihisap dengan menyatakan tu'ti haramak. Subhanallah. Orang yang selalu membeli kepada orang atau orang yang selalu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Jadi hmm. memberi itu artinya memberikan hadiah kepada orang yang pelit kepada kita. Subhanallah. Itu kalau mau dipercepat hisap begitu ibu misalnya ke Bandung gitu kan atau kemana ke mana lah jalan-jalan begitu tiba-tiba ini oleh-oleh buat siapa pikirkan kepada orang yang yang paling pelit spesial buat orang paling pelit <laughs> biasanya, biasanya kalau kita kasih oleh-oleh buat siapa itu orang yang baik sama orang paling baik ya. <laughs> Allah misalnya maaf misalnya mmm, bubu buat siapa kata suaminya yeah. ini buat si bulan lalu dia bilang apa wah dia mau pelit enggak ini aja lah Subhanallah itu biasa kalau saya lagi umroh ataupun haji begitu ada beberapa jamaah macam-macam kurmanya. yeah. Saya bilang saya dengar dia bilang, udah si Anu mau pelit, udah kasih kurma yang 10 real kilo aja. Kismisnya yang itu yang ada belatung-belatungnya. <laughs> Gitu. Karena saking pelitnya, dikasih juga sesuatu yang yang jelek. Iya. Justru kalau ingin dihisap cepat, mudah, Pikirkan siapa orang yang paling tidak pernah memberi kepada kita Yang paling paling itulah hadiah yang paling baik Subhanallah Ini kalau kalau pertanyaan dengan Mbak Muhammad tadi mengatakan Bagaimana pingin cepat hisapnya? Tiga laksanakan Jadi ini jalan tolnya ya, Jalan tolnya <laughs> iya. Subhanallah ya, Luar biasa sekali Insya Allah <laughs> eh, setelah ini akan lebih menarik lagi pembahasan kita pemirsa Jangan kemana-mana tetap di Cahaya Hati Kembali lagi dalam cahaya hati pemirsa e, bicara mengenai yaumul hisab nih sepertinya para ibu yang hadir di sini masih ada yang penasaran ingin bertanya begitu ya Bu ya. Mana yang lebih dulu alam mahsyar atau yaumul hisab? Terima kasih hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada alam mahsyar, ada yang hisab mana yang lebih dahulu ya? saya ingin menyatakan bahwa alam masyar ini lebih dulu daripada Ya hisab. Iya. Alam masyar ini terjadi setelah kita semua dikuburkan, Betul. Mhm. ya. Lalu dalam keadaan Rasulullah mengatakan kana bi khalihi arba'in. Lalu dunia ini atau alam ini sepi dalam keadaan 40 tidak tahu 40 itu maksudnya apa. Ketika Rasulullah, ya Rasulullah 40 itu maksudnya 40 hari, Rasulullah katakan la adzunnu dzalik, mungkin bisa lebih. Tidak tidak disangka seperti itu gitu. 40 tahun la adzunnu dzalik, mungkin bisa lebih juga. Apakah 40 ribu tahun lebih bisa lebih? Jadi setelah itu baru dibangkitkan di alam masyar. Nah, alam masyar ini bahwa dibangkitkan manusia di alam masyar semuanya dibangkitkan. Dari mulai Adam sampai nanti akhir manusia hidup dibangkitkan di alam masyar Dalam keadaan aduh naudzubillah susah dan membayangkannya tidak bisa dibayangkan dengan pikiran tapi harus diterima dengan keimanan mhm. bahwa dibangkitkan dalam keadaan berdesak-desakan sampai dada kita nempel dengan punggung orang lain, punggung kita nempel dengan dada orang lain, bahu kanan kita nempel dengan bahu orang lain. Semua saking berjalannya itu pelan, itu di alam masyar. Iya, sampai kalimatnya berjinjat. Kenapa? Ghuriqa bi artinya apa? Tenggelam dengan air keringat dan panasnya itu seperti matahari itu wallahu alam para para ulama mengatakan seperti sembilan jengkal di antara kita ke, apa namanya di, dari kepala matahari kita ini sangat dekat sekali saking panasnya dan berapa lama lamanya lamanya itu nggak terlalu lama di alam masyar itu hanya 50 ribu tahun saja ya 50 ribu tahun saja mungkin akan ditanyakan buat apa di alam masyar 50 ribu tahun ini kita jawab menunggu pintu hisab dibuka itu jadi semua berbondong-bondong 50 ribu tahun ini datang kepada Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, yang terakhir datang kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah lah yang membuka pintu hisab. Semua berbondong-bondong. Iya, datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa membuka pintu hisab karena ada kekeliruan yang dia lakukan. Begitu ketika di dunia ataupun maaf ketika di sorga memakan buah kuldi, ketika datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa membuka pintu hisab. Iya, lalu datang kepada Nabi Ismail pun tidak bisa membuka pintu hisab. Ke Nabi Musa pun pun tidak bisa membuka pintu hisab. Lalu datang ke hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan ana laha, ana laha, saya ini berhak untuk membuka pintu hisab. Pas saja ada Rasulullah SAW sujud Rasulullah lalu memohon kepada Allah ya Rabbi iftahal hisab, buka pintu hisab. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hisab. Iya, jadi kalau dikatakan mana yang lebih dahulu, jelas yang di, lebih dahulu ini adalah alam mahsyar baru yaumul hisab. Iya, setelah dibuka itu sudah ada bayangan. Kalau lagi sekolah kan anak-anak sekarang ada rapat bayangan ya. ya. Nah, ini akan ketahuan. Begitu sudah dibuka pintu hisab, orang akan melihat dalam hadis Rasulullah menyatakan faro'a tuyurun yatir. Di atas itu seperti burung terbang, seperti burung camar. Wah, sangat gelap sekali. Ternyata itu bukan burung, tapi apa? Itu adalah catatan-catatan kita. Lalu kata Allah mengatakan, "Uskutu, jatuhlah burung-burung itu." Ternyata bukan burung, tapi apa tadi? Catatan. Ada yang di tangan kanan diterima, ada yang di tangan kiri itu gambaran orang yang soleh dan tidak soleh. Seperti itu. Iya. Jadi perjalanan perjalanan masih panjang sekali setelah masih, alam kubur masih ada masih panjang lagi. Masih iya, belum lagi siratal mustaqim ya. begitu ya. Baiklah, baik. Jadi ya. tadi yang saya kutip dari uh, Ustadz Abimaki adalah salah satu orang yang dipercepat pada saat yang umur hisap adalah orang-orang yang membalas uh, ke, keburukan orang lain dengan kebaikan kebaikan kita. Bagaimana kita memaafkan juga uh, menjadi salah satu yang mempercepat kita pada saat umur hisab. Hmm. Jadi setelah ini pulang mungkin kita mulai berpikir untuk memaafkan orang-orang yang hmm. pernah berbuat salah kepada kita insyaallah ya, ibu-ibu ya. Iya. Tapi hari ini cukup sekian dulu sebelum berpisah ada doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala imanik, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala mahabbatik, tsabbit qulubana ala sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Engkaulah yang membolak-balikan hati manusia Kami mohon kepadamu Tetapkanlah hati kami dalam keikhlasan beribadah kepadamu Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati manusia Tetapkanlah hati kami dalam kecintaan kepadamu Dalam syukur kepadamu Tasbih kepadamu Selalu memujimu dan selalu mencintaimu Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Innal hisab al-haq Sesungguhnya hari hisab itu nyata dan pasti adanya Maka kami mohon kepadamu Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini mudahkanlah urusan hisabnya di akhirat kelak ya mudahkanlah urusan hisabnya di akhirat kelak dan masukkanlah kami dan yang mendengarkan doa ini ke tempat yang layak bersama orang-orang yang muttaqin hmm. bersama orang-orang yang khalisin bersama orang-orang yang abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahmanu ya Rahim sebutlah nama-nama kami yang hadir di tempat ini dan men menyaksikan tayangan ini di pagi ini Ya Rahmanu Ya Rahim Sebagai hamba-hambamu yang engkau ridhoi selama hidupnya Dan engkau ridhoi saat kami telah wafat nanti saat kami berjumpa denganmu, saat kami daumul hisab nanti, berikanlah kepada kami ketenangan jiwa kami, lahir kami dan batin kami. Ya Allah dan jadikanlah keluarga kami semuanya keluarga yang engkau hisab dengan mudah, keluarga yang dapat berkumpul di surga firdausmu. Amin, Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Rabbil Alamin Ibu-ibu dari Majelis Panglima Rahmat terima kasih banyak Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh